Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang perbedaan roja dengan anas radio waktu kajian kita ini? Saya khawatir ada yang apa nih berdalil dengan pembelaan antum waktu itu. Alhamdulillah. Waktu berjalan, keadaan selalu berubah. Sehingga kita harus lihat apa yang disampaikan oleh para ulama. Kalau para ulama sudah memperingatkan untuk jauhi orang-orang seperti Dulkarnain makir la'ab telawin kemudian mesti tetap bersama mereka ya kita juga khawatir nah